himmating var Yürekler aşkınla çarpar Sensiz dünya bizlere dar Selam sana ey kutlu yar With submission, faith and patience You conveyed the noble message Brought us light through your guidance Peace be upon you, my beloved mas kegiatan siang hari ini? Apakah bisa lebih baik dari kemarin? Untuk kegiatan hari ini saya lihat dengan mata saya sendiri sangat bagus, sangat baik. Dan untuk pengunjungnya sendiri, untuk jamaahnya sangat luar biasa. Ada lah kurang lebih 2.000 sampai 3.000. Ini eh, Muslim di Taipei mas ya? Ini semua mas, semua. satu sekalian kumpul di sini lah. Oke, untuk kedepannya gimana? Apakah akan diadakan lagi untuk oh, kedua? Untuk untuk kedepannya pasti banyak lagi untuk kayak bulan lima sendiri untuk indah ada dan kayak coaching coaching juga ya. Yang belum lagi masih banyak lagi lah. Cumi, cumi, mas, mas, ya. mana mas? Saya sendiri dari Tainan mas. Tainan ya. Dua bis rombongan. Jam berapa datang ke sini? Jam tujuh berangkat okay. Terima kasih. أسماء رحمت رحمتي برسات دلو جا يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Yang pemirsa, hari ini kita ada di Taipei untuk melaksanakan pengajian akbar yang dilaksanakan di kota Taipei. Ustadznya adalah Anwar Said. Mari kita ikuti kegiatan pada siang hari ini. السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات صلوات ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له واجعل لي وزيرا من أهلي المحترمين علماءنا الع- yang saya taklimi dan yang dimuliakan Allah любопытно. kutok tok karo aini Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd gurama masyayikhana al-a'izza para alim ulama para ustadz yang saya taklimi dan yang dimuliakan Allah, para pembina majelis taklim, para ketua dan seluruh pengurus majelis, majelis taklim yang hadir pada kesempatan siang hari ini, khususnya ketua dan seluruh pengurus majelis taklim Al-Hikmah selaku penyelenggara publik Akbar pada kesempatan kali ini yang saya hormati kepala, wakil kepala dan seluruh pengurus KDEI di Taipei yang saya hormati. Saya kurang senang karena arti dan konotasinya berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lebih senang pengajian daripada pengausan Karena kalau pengausan itu yang datang dikasih kaos. Namanya pengausan, sing teko dikaosi. Tapi kalau pengajian itu yang datang dikasih aji-aji. Sampean lebih pilih mana? Dikasih aji-aji sama dikasih kaos. Hmm, kaos ya Arab. Maaf ini hanya sekedar bahasa pelesetan saya. Kalau pengaosan itu yang datang dikasih kaos. Bentar lagi rame-rame ini kampanye. Nanti banyak pengaosan-pengaosan dari partai-partai itu kurang pas. Partai apapun nggak boleh masuk ke majelis taklim. Namanya majelis taklim itu harus steril dari partai politik. Setuju? Mohon Muhammad. Karena ini bukan pengawasan tapi pengajian. Kalau pengajian yang datang dikasih aji-aji. Halo. Tapi jangan salah paham. Aji-aji yang diberikan di forum semacam ini bukan berupa ake ngaji ini duduk kol buntet, duduk merah delima, duduk pring petuk, duduk sabuk nogo sosro, duduk nogo sari. Ngaji-hajinya bukan pedang, bukan tombak, ya pleret, bukan keris. Bukan. Tapi haji-haji yang diberikan dalam forum semacam ini adalah haji-haji kalimah tauhid. La ilaha illallah. Barang siapa yang pegang aji-aji kalimat tauhid ini dengan kuat, dengan mantap, dengan yakin, pasti dia akan menjadi orang yang beja. Bejo ya bahasa Indonesia ini apa ya? Ya beja, bahagia, mulia, selamat dunia sampai akhirat. Sampai nanti dia bisa membuka pintu surga. Dan aji-aji kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah merupakan miftahul jannah kuncinya syur ini aji-aji penyelamat kita dunia akhirat yang bisa membela kita dunia akhirat memuliakan kita dunia akhirat selain aji-aji kalimat tauhid ini tidak ada artinya tidak ada gunanya Bapak Ibu jamaah dan saudara-saudara yang saya hormati rahimakumullah yang punya aji-aji apapun nanti di akhirat gak bisa membela yang gak bisa menyelamatkan sampean. Halo. Ayo misal sampean punya aji-aji apa? Pak, taman duwe aji-aji jaran goyang atau garangan goyang atau bahkan kirek goyang. gak ada gunanya. Taman punya aji-aji semar men, mes, mesem, semar mendem atau semar ngising. gak bisa membela sampean, gak bisa menolong sampean di akhirat nanti Bahkan di alam kubur pun tidak bisa membela kita. Malaikat mungkar nakir yang sudah menghadang kita. Tidak takut sama jihadi sampean. Sampean punya jimat yang paling ampuh sekalipun. Mungkar nakir tidak takut. Sampean punya jimat apa? Tumbak, kiai pelaret. mungkar nakir nggak takut sama tumbak. Sampean punya keris, mungkar nakir nggak takut sama keris. Apa mana kerismu bro? Nggak lebih belas. Mungkar nakir nggak takut. Malaikat muka nakir nggak takut sama keris kiai sengkelat, keris kiai pleret, keris kolong menyem, apalagi keris patih, keris biantoro, keris john, keris dayanti, ha? Krisher, nggak ada yang ditakuti yang bisa membela kita, menyelamatkan kita, memuliakan kita dunia akhirat adalah kalimah tauhid. La ilaha illallah untuk mendapatkan haji-haji pembela dan penyelamat dunia akhirat tadi jamaah rahimahumullah caranya diantaranya kayak gini majelis taklim baik secara langsung maupun ini di Taiwan lagi rame on air betul ini cara agar kita jadi orang baik Allah itu kalau oke okay, ya. ini satu bukti bahwa memang perempuan itu suka yang berdiri tapi ketika aku butuh diam begitu berdiri semangat. Allah itu kalau menghendaki orang jadi baik, itu caranya diberi pemahaman tentang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihum fiddin." Allah itu kalau menghendaki orang jadi baik, itu caranya diberi pemahaman yang mendalam tentang agama agar supaya bisa paham yang mendalam tentang agama satu-satunya cara harus rajin ngaji nanti kita akan mempunyai kecerdasan yang komplit ini saya ulang dulu keterangan yang sering saya sampaikan yang dalam bahasa kekinian sering diistilahkan dengan intellectual cohesion emotional cohesion and spiritual cohesion understand gak ngerti ya wis pokoknya yes. Iya. Minimal kan no aku. Yang ngelegake wong ku ya ganjaran. Karenanya saya ulang kata-katanya tolong nanti semuanya semangat. Yes, oke? Okay? Kalau Anda semangat, saya ikut semangat. Tapi kalau Anda loyo, saya juga ikut loyo, terutama Mbak-mbak. Aku kan tergantung kamu tuh saya. Kalau kamu oke, okay, aku sih oke-oke okay aja kecerdasan lengkap dan komplit dimaksud itu adalah intellectual cohesion, emotional cohesion, and spiritual cohesion. Understand? Bukan ngerti ya wes pokoknya. Iya. Tak kasih gambaran simpel. Ibarat orang sholat, tingkat cerdas intelektual itu asal benar cara rukun dikerjakan yang membatalkan ditinggalkan itu baru tingkat intelektual kekhusyuan dada. halo tingkat emosional itu kalau syarat rukun dikerjakan yang meninggalkan dibatalkan sholatnya khuduk dan khusyuk tingkat intelektual eh tingkat emosional kemudian tingkat yang tertinggi spiritual itu ketika sholat tadi diaplikasikan dalam sikap sehari-hari setelah mengerjakan sholat perilakunya menjadi lebih baik Allahumma sholli ala Muhammad ibarat sampean baca istighfar astaghfirullahal azim itu membacanya benar fasih tartil sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid itu tingkat intelektual bagaimana melafatkan sin ta wain fa ra lafzul jalalah tepat membacanya bukan ash itu sin besar ash keliru tapi kecil as as kemudian ze ini beda dengan T karena C hasil firullah awin. Ini baru intelektual karena hanya berkaitan dengan kefasihan, berkaitan dengan tajwid. Mohon maaf, fasih lesannya belum tentu fasih pula hatinya. Kadang ada orang itu lesannya fasih tapi hatinya tidak karu-karuan. Mek salam Masya Allah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Tapi kita wong wedo ayu ini plorok-plorok Halo Halo Ada orang itu lesanya fasih tapi hatinya tidak fasih Sholat tuh Masya Allah fasihnya luar biasa Baru takbiratul ikhram medeni wong Tangan diangkat kaku meteceng Amin malaikat tuh sampai bingung. nih malaikat itu takbir apa jadi kiper. Lesannya falsi tapi ternyata hati ini belakrak tekan dinding. Ini baru intelektual. Halo. Halo. Tingkat emosional itu kalau istighfar tadi penuh penghayatan, dibaca lesan, dihayati dalam hati yang mendalam jadi lesan baca astagfirullahaladzim itu hatinya mohon maaf segala dosa, mohon ampun dengan sungguh-sungguh segala dosa kepada Allah sambil istighfar. astagfirullahaladzim. Istighfar ya sambil laporan. Astagfirullahaladzim. Lapor. Mendem. Lapor no. Astagfirullahaladzim. Lapor bendaan Astagfirullahaladzim lapor selingkuh penyakit umum ya laporan kabeh halo woi Astagfirullahaladzim lapor nyolong duitnya majikan nah ini namanya emosional nah, tingkat spiritual itu ketika istighfar di play orang ya. nggak ngerti diaplikasikan dalam aplikasi orang ngerti berani setelah istighfar akhlaknya menjadi lebih baik ibadahnya meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas ini namanya komplit nah dengan demikian halo kita nanti bisa mendapatkan ilmu dari mana saja makanya rajin ngaji kumpul lama ustadz kumpul lama kiai oke tak ajak nyanyi dulu Gosek. Mungkin karo lali eling-eling iku lima iku lima. Tombo ati kumpul kiai ngono maksudku. Kumpul sinten, Mbak? Kumpul kiai, kumpul kiai itu bersasat kumpul lama Nabi. Omong-omong bareng kiai itu sama dengan omong-omong bareng Nabi. Mujalasah dengan kiai itu ibarat mujalasah dengan nabi. Memandang wajah kiai sama dengan memandang wajah nabi. Tapi yang kiai beneran. Kiai sen temen lah saya ngomong ini bukan kiai ini. Pak Yai. Nulis numpak terus gerayai. yuhsyarul mar'u ma'aman haba Orang itu besok di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang disenangi dan dikumpuli waktu di dunia. Kalau di dunia senang kumpul lama ulama, besok di akhirat pun juga akan dikumpulkan nama kiai alam ulama insya insya Allah. Nah, agar supaya kita bisa benar-benar kumpul lama kiai, kumpul lama ulama, dunia dan di akhirat, aku pesen Kalau zaman lagi pulang ke Indonesia, kalau sowan ke ustaz, sowan ke kiai, ke rumahnya kiai, iku aja kulino kok wong-wong tok. Mestine ya kudu karo nyangkeng. Sampeyan kok salah terus. ya? Nyangkeng pertanyaan. Ini urusannya ngaji kok. Nyangkeng gunung. Ini urusan ngaji. Ada yang jawab tuh malah nyangke ngamplok Mana sing terang-terangan duit. Berarti selama ini sama negatif penilaiannya sama kiai. Gua anggap kiai ku materialis ngono ya. Kok genah. Gua pikir kiai kene karo duit nang terus moh ngono piye ya? Oke. Okay tak terusin dulu nyanyinya tombo ati kumpul kiai melu ngaji dilakoni itu kalau ditransit ke bahasa Indonesia ya obat bentar langsung selawat oke sambil kita langsung selawatan ya wes apa-apa sambil berinfak. Bentar, bentar, bentar, bentar. Suaranya dijor saja. Dibrol, no. Nggak usah dimpet. Nggak, nggak kalau dilatih brutal, Nanti kalau dimpet malah jelek. Insek. Wah, itu nggak ketepan brotol tukang buri prek gitu. Yuk, dibrol. Tuh, dua, tiga. Duh. Insek. katanya diganti. Halo. Tunggu ganti regen Katanya diganti tonggo, tati kumpul, kiai, itu mbak Luar biasa yang bapaknya dapat nilai 95. Yang sebelah sana mas-masnya oleh biji 15. Enggak ada selawatan gue. Makanya mulai dulu aku nggak pernah tertarik sama laki-laki. Mbak, itu kan ada refnya lagu itu. Yuk bareng. Dialah penasih. pondok ngamen ya. Sekarang kata-katanya tak rubah. Halo. Sopo wonge sregep ngaji uripe ngaji itu mulia rajin ngaji pasti akan dari wong sing ngaji jadi orang yang mulia dimuliakan Allah dimuliakan sesama manusia bukti yang rajin ngaji jadi ustadz ustazah jadi kiai jadi bunyai baru datang aja udah dikawal pasukan orang-orang nah karu-karuan Bro itu jangan diremehkan itu teman-teman saya yang kayak gitu penampilan luarnya seperti itu sama nggak tahu kalau dalamnya lebih parah. Halo bro. Halo bro siapa ngerti kurang apa Sunan Kalijaga ketika masih jadi beranda lokal jaya ndak karu-karuan itu tapi begitu dapat hidayah dari Allah lantaran Sunan Bonang malik drastis dari Sunan Kali ini teman-teman saya masih seperti ini jeburis-jeburis ini nanti kalau hebat nanti hidayah Allah turun bisa jadi Sunan Jogokali nanti. Allah masih lala Muhammad. Pokoknya kalau rajin ngaji, hidupnya jadi mulia. Datang aja udah dikawal. Halo? Sampean? Ya? ya enggak? Duduk aja ditaruh di tempat ada kursinya. Orang leset koyo sampean. Contoh jaminane, jajane, wadahi piring, kowe apa? Minumnya air mineral, botol, gunung. dewe. Bedanya orang yang rajin ngaji sama yang tidak rajin ngaji, rajin untuk ilmu. Tentu saja jadi ustadz, jadi pejabat kayak gitu enak dimuliakan pangertene ditambah ilmunya ditambah jadi alim butuhane dicukupi rajin ngaji jadi ustadz ustazah jadi kiai punyai kebutuhannya dicukupi nama Allah Pemain apik, mobil duwe, bojo ayu, mangan enak, kerja ndak sorok. teman tahu roh ono kiai gelek bekecot. Apa kiai nyuluh kodok. Ndak ada nyantai, tapi cukup. Halo, Insya Allah nanti kalau zaman rajin ngaji, tambah rajin ngaji, cukup pasti cukup kebutuhan sampean. Allah ini yang jamu. Indonya ne dirahmati akhirat di syafaat. Yuk, selamat. Bang Allahumma salli alaihi. sediannya, infaknya nanti di pertengahan, tapi karena panitia udah minta enggak masalah. Mohon maaf, kadang lagi nyanyi kayak gini ada yang mengelokkan. Ono sing ngalo. Oh, itu ustaz kok nyanyi, kiai kok nyanyi. Maaf, sing ngalok iku antene cangkeme dhewe gak iso. Lihat dulu dong yang dinyanyiin apa. Kalau yang dinyanyiin lagu religi, ada filosofi, ada kandungan makna, bisa dicerna, diamalkan, manfaat, maslahah, ada berkah. Kenapa tidak? Nah, kayak itu, maaf. Kalau lagi di, di Indonesia, di Jawa khususnya, habis azan sambil nunggu orang-orang datang untuk sholat berjamaah, itu kan diisi pujian dulu, betul? itu kan juga nyanyi tapi isinya nasihat isinya petua isinya pitutur itu baik apa baik makanya sing dikit-dikit ngomong ini bid'ah ini bid'ah cangkeme ngawur itu sorry cangkem cangkem ke ini termasuk estafet dari metode dakwah para wali kan ini sekarang lagi banyak nih yang tahlil bid'ah, yasin bid'ah, istighosa bid'ah, peringatan maulid nabi bid'ah, selawatan bid'ah. Kan lagi banyak. Maunya nggak gitu, tak urut. Islam bisa merambah ke Nusantara. Halo? Itu yang membawa para wali, betul? Para wali itu dalam berdakwah nembok gak direkam Lihat kondisinya masyarakat tuh gimana? Di antara metode dakwah dari para wali itu sehingga bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat kala itu itu pakai persuasi budaya yang sangat lembut tanpa konflik tanpa kekerasan tapi lewat budaya di antaranya pakai tembang sampai sekarang pun sama udah ke Taipei sama udah ke Taiwan sampai masih ingat betul itu banyak tembang warisan dari para wali ada tembang yang judulnya Iler ini ada jamuran, ada padang, bulan, ada gundul-gundul, onok cublek-cublek, onok seluku-seluku, onok turi-turi. Ya, masih hafal kan? Ini metode dakwah dari para wali. Tolong diperhatikan. Para wali dalam menciarkan Islam di Nusantara, ajak-ajak iman, ihsan, i'la'i kalimatillah allati hiyal ulia, itu memang kayaknya dipilih-pilih, dipilah-pilah, tapi ternyata nggak dipisah. Ini agama, ini budaya, ini Islam, ini tradisi, ini Muslim, ini pribumi. Itu tidak dipertentangkan, tapi dipadukan, dijodohkan. Sehingga masyarakat bisa menerima Islam cepat meluas. Nah, Dan masyarakat bersatu, guyuk rukun, tentrem. Maka majelis taklimmu kalau kepingin bisa bersatu, guyuk rukun, tentrem, itu lah udah kiai ojo angger. Jangan sembarangan. Nek iso kiai sen model ini iki. Artinya model ngene itu model kebijakan para wali ngono lho bro saya ngomong model ngene iki lah nggak ngomong model Anwar Zahid kan kok kemenyek temen wong Anwar Zahid bukan kiai kok model ngene itu artinya model kebijakan para wali jadi jenius jamaah yang macem-macem kelompok macam-macam etnis, macam-macam ormas, macam-macam partai disatukan. Tidak memperbesar perbedaan, tapi mencari titik kesamaan. Dalam hal-hal yang sepakat, kerjasama, bareng-bareng. Halo? Merah itu kuning itu coklat. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak sepakat, asamu saling menghormati, saling menghargai. Understand? Ini kebijakan yang harus kita contoh. Kayak ini, dulur-dulur gigi mau. Kok hadroan, bro, ngeplai terbang. Yo ya toh. Ini terbang kok buat ngeplai. Ini juga kebijakan dari para wali, para kiai dulu. Mas, kalau sampean ngeplai kok ngeplai uang, itu namanya biadab uang kok dikeplai biadab nah para wali para kiai bijak daripada ngeplai uang dosa dialihkan ngeplai terbang cak kemengmu ya nanti abu tanganmu ramah salah akhirnya tidak lagi biadab tapi malah beradab jadi peradaban sampai sekarang jadi budaya lah agar tidak sia-sia sekedar keplak-keplak rebana saja tanpa ada artinya dibarengi dikir, dibarengi sholawat, sehingga berkah, ada pahala. Paham apa betul? Ini seperti ini jangan dikatakan terus bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ini borak direken no. Sama tak dani ya ono penyanyi Nasrani di agamanya aslinya. Di London, Inggris namanya Kate Stephen. Ini sekarang udah masuk Islam ganti nama jadi Muhammad Yusuf Islam. Itu dia yang di London, Inggris itu masih baru belajar hadroh sama rebana sama solawatan. Di sini udah mulai dulu itu Mbah baik biar itu do solawatan do hadrohan berarti secara budaya tua kita daripada mereka tapi sekarang terbalik anak-anak tuh malah yang dicontoh budaya-budaya mereka kehilangan jati diri tradisi-tradisi tinggalan malah salafus salih itu malah ditinggalkan Ui. Ui. kayak sampean mbak-mbak ibu yang udah punya suami sampean kerawus suami itu juga biadab itu namanya suami kok dikerawus sampean nyelatu bojo itu ya biadab wong bojo sing ngetengi kue kok Lawas itu gimana? Biadab. Lah, para wali dan para kiai bijak. Sekarang podo-podo ngubah ke lambe, sama-sama keluar suara, keluar energi. Yuk, gawe tahlilan baik, gawe yasinan baik, gawe isi wota, gawe zikir, gawe sholawat, sehingga bibirmu tidak lagi biadab, tapi beradab saya berkah, ada nilai pahala. Maka sekali lagi kalau ada yang mengatakan itu uang zikir itu baca kalimat thayyibah Orang tahlil kan juga baca kalimat thayyibah betul? Solawat juga mendoakan yang dibaca baik. Ada yang mengatakan itu bina syirik macam-macam. Jawab, no, I reckon you. Orang kita yang kita lakukan baik, iya kalau misu misu itu jelek. Halo? Halo? kita hidup di zaman kayak gini lebih-lebih zaman di negeri orang banyak sekali ajaran-ajaran yang menyerang sampeyan yang menyimpang dari akidah alusunnah wal jamaah betul hati-hati saya mengingatkan tolong diperhatikan sekarang tuh banyak aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan banyak tuh yang menyimpang dari akidah alusunnah wal jamaah oleh karenanya saya pesen halo kalau baju zaman boleh beli yang baru pakai mode yang baru mangga kalau rumah boleh bikin baru, tipe baru, monggo. Kendaraan boleh beli yang baru. Tapi untuk ajaran agama, akidah, ikut yang lawas. Selamat sama ya, Gak usah ikut yang baru. Sing aku ku model-model. Model-model sama nut uripmu malah modal kenapa Kadang-kadang mereka tuh berani menyalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu imam madhab yang diakui oleh ulama sedunia. Kadang berani ngomong, Imam Syafi'i itu salah. Subhanallah. Padahal yang berani menyalahkan itu kepandaiannya. Saya luwe pinter Imam Samudra. Kok berani menyalahkan Imam Syafi'i lah gergete wong kok. Halo? Tahlil gak oleh yasin, gak oleh manakib, gak oleh solawat, gak oleh. Tapi ngebom orang apa Kowe megome ngawur, masjid dibom ngawur, gereja dibom ngawur, wihara pura tempat-tempat ibadah dibom, hotel dibom, sekolahan dibom, pasar dibom, sing durung dibom kari WC umum. Ini nanti kalau WC umum dibom, pakai wong loro weteng. Arep ngisi ora wani. Maka saya ulang, Mbak Mbae tolong, Mbak Mbae kalau baju boleh beli yang baru, Mbak. Beli yang mode terbaru, please biar kelihatan modis gitu loh asal kreditnya untuk teman-teman monggo mode baru gaya baru monggo asal tetap nutup nutup Subhanallah, saya bangga betul betapa saudara-saudara saya walaupun di negeri orang tapi bersama muslimah semua inilah Tuhan penghuni surga Allahumma wanita-wanita penduduk surga Allahumma tapi mohon maaf, teman pakaiannya kayak gini, itu di mana-mana pakaiannya gini, apa di pengajian toh? Pengajian toh? Jadi kalau di luar pengajian beleber kawan-kawan. Halo, halo sekadar mengingatkan bukankah halo saya tak dhisik Rasulullah sudah mengingatkan salah satu faktor penyebab perempuan masuk neraka itu gara-gara aurat betul betul jaga semampunya Allahumma sholli ala Muhammad ini memang zaman akhir Rasulullah sudah memprediksi nanti banyak nisaun كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلات Eh, nggak ngerti ya bos. Aku ngotot misalnya rapat dokter. Banyak perempuan yang kelihatannya berpakaian, tapi sebenarnya telanjang. Ketoe pakaian, tapi sejatine wudo. Kok bisa? Iya, memang pakaiannya model transparan, tembus pandang, Nerawang, merancang, menantang, merangsang, bikin tegang. Yo gede kadang ngombor tapi bahannya lho. ora rangkep bang sama Allah mbak saya itu udah katun dipanggil ustad ada Yosef no kalau lagi lihat perempuan yang gaya pakaian model kayak gitu itu hati saya ya Allah seneng maksudnya seneng nasihatin seneng nuturi ya Allah kadang-kadang dukur itu beliannya sampai sore dodon sing tengen sinabung sing kiwa kelut padha mbledhoke kok lambi ku ngene dadi ketok untuk untuk koyo arep mencolok sumpah mas aku lagi ketok model ngono ku bisa saya cuma doa dan doa iso ku ming donga ya Allah muga-muga dicoloti kirek kewel karo kita prihatin bener aneh-aneh tuh sekarang perempuan kadang kalau nggak gitu pakaiannya itu modelnya meleset nafret full press body itu bahasa Inggrisnya kan pating pecotot aneh-aneh tuh kadang misor rapet dukur mengo dukur rapet misor mengo ngisor dukur rapet tengah masuk angin ada yang pakai rok mini yang atas kurang ke bawah yang bawah kurang ke atas wuih Woi. Mana wong lanang ya seneng-seneng aja ya, Bro ya. Iya, karena sebaik-baik pakaian perempuan itu bagi laki-laki masih lebih baik kalau dia nggak berpakaian. Wah. Apa nggak boleh tuh Pak berhias berdandan bagi perempuan? Boleh, tapi jangan overacting. Jangan berlebih-lebihan, bukankah Al-Qur'an memberi batasan? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu overacting pakai parfum boleh enggak? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Dua botol dipakai sekaligus. yang metu teko mabel mesti dirasani wong mayit ndi lho Pakai bedak boleh, tapi jangan terlalu tebel 25 cm. Woi. Pakai lipstik boleh nggak? Boleh. Tapi yang namanya pemanis bibir ya sekedar aja. Jangan berlebih-lebihan abang anak merah membara kayak habis makan darah. Itu cewek apa Dracula? Oh, perempuan sekarang tuh aneh-aneh. Dulu mbak, dulu Perempuan itu kalau kepingin kelihatan indah bulu matanya, bulu mata tuh bahasa Inggrisnya the, Nah, itu itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggrisnya eye, itu bulu, bulu itu cukup pakai jepitan, dijepit, mari menurut dijepit. Tapi ya. enggak, indah, ditempelin, plak, kalau kepeting. Buatir, digawa genti. Padahal iku yo abot. Padahal iku yo ketat. Digawe arep melek mripate jedet-jedet. Lah aku soalnya tau nyoba. Aku sempat penasaran. Ya apa sih rasanya gawe ngono tak templeki pelek ngono tibake ya Allah arep melek jedet-jedet. Yo ngono kok digawe. Lah usahane aneh lah. Halo? Halo? Pokok koridor agama, undang-undang syariat nutup, nutup, aurat, diingat, diingat dan diingat. Rumah boleh beli yang baru, tipe baru, pokok jangan Pendanaan, Kendaraan, motor, mobil boleh beli yang baru, pokok jangan korupsi. Bukan niat pamer, gak boleh niat sombong, tapi niatnya mensyukuri nikmat Allah. Wa amma di ni'mati rabbika hadis. Nanti tak sampaikan kalau waktunya cukup. Iya, iya. Halo, halo. Halo. Masa duit banyak, mobil tahun bekedut. Jadi harus ngelontok entek. Ban wis gak kari ngetok. Marah digawe ki nyetater enggak, kena-kena. pengisong ngolikur lagi kena. Kapan setater, Kotak. Setater lagi. Kotak. Sampai meruntus. Kotak. Ping ngolikur lagi kena. Begitu kena ini pitik gasnya melaku prokok prokok prokok prokok. Itu menggo ilawangin buka deh. Tangki ganti jirigen. Sepuyong pasang plastik itu batuk itu nawangnya. Monggo, monggo. Yang baru monggo. Tapi sekali lagi urusan ajaran agama, urusan akidah ikut yang lawas. Selamat sampai ya. Allahumma sholli ala Muhammad volumenya diangkat dikit guru volumenya maka tadi saya nembang itu metodenya para wali yang sekarang diteruskan oleh para ulama jujur woi woi lagu-lagu tuh yang religi nggak apa-apa lagu-lagu yang kena saya sendiri seneng kok misal kita mau mengungkapkan rindu kita kepada Rasulullah cinta kita kepada Rasulullah, tapi kita nggak ngerti dalil Arabnya. Ya pakai dalilnya bimbo. Rindu kami padamu ya Rasul. Rindu tiada terperi. Itu kan kerinduan yang luar biasa kepada Rasulullah. Berapa jarak darimu ya Rasul? Rasul Serasa di kau di sini Betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah Cinta ikhlasmu pada manusia Bagai cahaya suarga Pada nyaut Oh tidak iso Coba biar semangat pak. mungkin konsernya Coba ini lagi yang semangat. Tutupan botolmu, tutupan. Eh, Ojo buk. Bertani. Pisang mana, pisang mana. Mendek tuku sate. tangan itu pedes-pedes kalian. Ora bicaranya ini lucu, Mbak Isa malah dijak gini ginian kok doa apa ini. Subhanallah. Ini Woi. Woi. Nah gini, sone doa enteng, aku nggak ngoyo-ngoyo. Maka ini kita rajin ngaji, rajin ngaji, rajin ngaji. Nanti kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja kan sumbernya segala ilmu itu ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada ayat kitabiah berupa Al-Quran, ada ayat kauniyah, gejala alam. Jagat raya semesta ini termasuk diri kita. Ini ayat-ayat Allah yang apabila kita cerdas membacanya, cerdas itu cerdas. Orang yang cerdengkol maka kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa ada hikmah ada rahasia di dalamnya Allahumma sholli ala Muhammad ini boleh serius tolong perhatikan Uy. Ayat Allah coba Allah dalam Al-Quran berfirman sederhana banget wa annahu huwa wa abka sesungguhnya Allah yang membuat orang tertawa. Allah yang membuat orang menangis. Ini ayat kalau disampaikan ke orang bodoh, diomongi Allah yang buat orang tertawa, Allah yang membuat orang menangis. Maka jawabannya wis Kayak biyen kabeh Allah. Padahal ini ayat tauhid, ini ayat yang luar biasa. Allah yang membuat orang menangis, Allah yang membuat orang tertawa. Coba aku tanya, Dunia ini isinya ratusan negara, betul? Masing-masing negara punya bahasa sendiri-sendiri, betul? Indonesia saja itu terdiri dari ribuan suku, setiap suku punya bahasa sendiri-sendiri, betul? Tapi perhatikan, wong sak dunyo yang bahasanya ribuan itu namanya nangis dan guyunya sama. Ayo coba Orang Indonesia sama orang Taiwan nangisnya sama apa beda? Sama. Ketawanya orang Indonesia sama orang Inggris sama apa beda? Sama. Masa orang Inggris ya Guyuh ini, ya yes hihi Sama. Ini menandakan kekuasaan Allah. Coba Bapak Ibu misal Mbak-mbak, mas-mas, kalau kita kepingin jadi orang yang ikhlas tanpa pamrih, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam berbagi, tidak berharap ucapan terima kasih, tidak berharap balasan, tidak berharap imbalan, kita bisa belajar dari matahari. Kamu yang ngarani lah sering itu. Sorry, soalnya kan kulon karun besar. Taman yang sering Oke, matahari itu memberi pelajaran kepada kita. Perhatikan, matahari itu tiap pagi dia meletek. Apa meletek ini? Ya wes, metu dari wetan, terus memberikan sinarnya yang sangat bermanfaat kepada apa saja, kepada siapa saja. Terus dia memberi sinar, memberi dan memberi. Dia berbagi sinar, berbagi dan berbagi. Meskipun yang diberi sinar tidak pernah berterima kasih kepadanya, matahari tidak peduli. Taman bentino lah oleh sinaris srengenge, gitu kan? Pernah matur suwun. Matahari tidak peduli Mau kamu terima kasih Mau kamu nggak terima kasih Aku tidak ngurus Aku tidak ngereken No, I reckon you Pokoknya niatku ngasih, ngasih dan ngasih Memberi, memberi dan memberi Aku nggak kepingin ucapan terima kasih maka Rasulullah itu digambarkan sebagai matahari. Anta syamsun. Engkau adalah matahari. Kurang lebih seperti itu di antara gambarannya. Orang yang hatinya baik. Mau disikapi baik. Mau disikapi jelek oleh orang lain. Dia tidak peduli. Dia tetap baik. Dia ya api iwang yo. Api. Dia le iwang yo tetap Orang lain bersikap baik dibalas kebaikan. Orang lain bersikap jelek dibalas dengan kebaikan. Maka sering saya sampaikan, wong api iku ini koyo uyah. Uyah sing api iku uyah sing asin. Apa salah omongan saya? Uyah sing api iku uyah sing asin. Uyah itu asin. Diasini uyah yo asin. Meskipun nggak diasini uyah tetep asin. Uyah gak pernah mikir Nggak ada ya kok aku kalau diasinin mau asin aku, tapi kalau nggak diasinin mau kon asin. Nggak ono. Iku yang nganggo BH iku biasa. Aku ku janjane apian, Mbak. Nyongnya nyongnya kak. Aku ngomong ngapak ora iso aku. Nyong iku asline apian, Mbak. Pokok wonge api, pokok sampean apik aku ya apik, lan sampean ndak gelem apik aku ya mau kon apik itu bukan orang baik saiki kok. Aku ki nyapi an, Mbak. Pokok wangi gelem api karo aku, aku ya api. Ana wong ya gelem api karo aku, aku dikon api karo wong ya kok nyimut ini. Ini bukan orang baik. Halo. Halo. mau orang lain baik, mau orang lain jelek, tidak peduli. Kita tetap membalas dengan kebaikan. Teorinya, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Anjing itu gambaran orang jelek, kafilah itu gambaran orang baik. Kenapa anjing menggonggong? Karena kafilah berlalu. Kenapa kafilah berlalu? Karena anjing menggonggong. Kenapa kafilah terus berlalu? Kok tidak ikut-ikut menggonggong? Karena kafilah bukan anjing. Kalau sama-sama menggonggong berarti sama-sama Makanya uang dielek uang kok balas elek. Iku asli podo asune. Oke, misal, misal Mohon maaf Pak KDI, ini biar ingon-ingon sampean semakin sabar. Harapnya sebentar. Sampean misalnya lagi konco, difitnah sama temen, wis ditelanjangin habis kejelekan sampean. Apa lewat bohong? apa lewat email, apa lewat Twitter, lewat apa aja sampean dijelek-jelekan, difitnah macam-macam, diterlanjangin nah, habis kejelekan sampean. Tenang aja. Balas dengan kebaikan tuh teman yang jelek-jelekin sampean. Santai aja kali. Ngapain susah orang sama ndak kalong, sama ndak grepe, sama ndak keroak. Emang masalah buat lo? Santai aja kali sampean difitnah orang, dijelek-jelekin orang, sampean kok iso nampa, lego legowo, ridho. Demi Allah, itu alamat sampean akan mendapatkan rezeki yang banyak. Demi Allah itu alamat sampean akan mendapatkan anugerah yang besar. Hidup sampean akan berkah. Pokok syaratnya kalau dijelek-jelekin, difitnah, nompo, lego, legowo, ridho. Yo angel, Pak. Antene angel, tapi kalau zaman bisa itu luar biasa. Coba kita bisa belajar dari pohon mangga. Tahu pohon mangga? Pohon mangga itu wet pelem. Nah, wet pelem itu pohon mangga. Coba, pohon mangga itu kalau daunnya terlalu lebat, daunnya terlalu rimbun, terlalu rindang. Dari wong Jawa nek godonge kok ketel tuh. Ojo ketel kok liane. Jangan ngomong ketel hatiku siang siap Ganti bahasa yang lain. Kalau daunnya terlalu oke, itu buahnya nggak bisa banyak. Kakek Kakean godong, wah nggak iso okay. Iya, maka biasanya menjelang musim buah, ini sama yang punya pohon mangga dilukai dulu, dipangkas dulu, dirempesi dice dirembasi dice. Setelah dipangkas, dilukai, dirembasi, kembangnya api, buahnya jadi banyak. Sampean dipangkas sama temen, difitnah, dijelek-jelekin, tidak karu-karuan sama temen. Kok oh, sama bisa nompok, bisa menerima. Itu alamat sampean akan berbuah banyak sekali. Iya, didolimi sama majikan itu diterima pasrahkan nang Allah. Insya Allah itu akan dapat ganti yang luar biasa. Pokoknya gak nemen-nemen, nemen-nemen lapor ke. Halo? Halo? Kita itu kadang enggak kok. Dilok ke wes wis murang di Dilok no city wis ngamuk. Kita itu kadang kena dikit udah naik tensi. Kalah sama pohon mangga. Kita itu kadang dilok no city wis mutung tersinggung. Kok kalah sama pohon mangga? Pohon mangga itu dilukai, dipangkas. Dia semakin produktif kok. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu. Mbak-mbak, mas-mas, pohon mangga itu dilempar pakai batu, dia membalas pakai mangga ada napi antum. Iya. Dilempar pakai batu dia balesnya mangga, diantem waktu balesnya pelem. Sampai yang gagang dilempar onde-onde balesnya Allah. Onde-onde tengi ya dikekno wong. Iki gak tengi paling gak kira dikekno antum wong meleki. Ini namanya kalah mau pohon mangga. Loh, kan sebenarnya tugas kita itu berbuat baik. So. Dan ya, gue rapatnya هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Tidaklah balasan dari perbuatan baik itu kecuali kebaikan pula. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, ya kita harus berbuat baik yang banyak lebih dulu. Jangan berharap dapat kebaikan yang banyak kalau kita tidak melakukan kebaikan yang banyak. Ui. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, ya kita harus berlaku baik dulu sama orang lain. Kalau kita ingin disikapin baik oleh orang lain, ya kita harus bersikap baik dulu sama orang lain. Mbak, Mas, kalau Anda ingin dapat senyum, gampang. Ketika ketemu orang, senyumlah. Maka Anda akan dapat senyum, orang itu pun akan senyum sama Anda. Aku mari praktek ini aku ingin di pesawat aku tuh kan gak patek iso bahasa Inggris kan iso kume I love you tok karo you my net you my linet I sing under two tuling I blong new aku ngising nang waktu waktu goleng aku keceblong banyu <laughs> iso kume iku duduk sama orang asing di, di sebelah saya itu dia pesawat aja senyum dia senyum juga malah senyam senyum terus setiap ketemu saya senyum setiap ketemu saya senyum ketika kita ingin dapat senyum ketemu orang senyumlah maka orang itu akan senyum memandang anda maksud kata bantah lelapok Mbak Iku lihat ketemu aku kok nyabrut tuh. Anaknya Mbak Iku ketemu sama yang nyabrut, soalnya sama lihat ketemu Mbak Iku ya. Ini undang-undang nggak -undang tertebak, nggak terbantahkan ini. Kaidahnya jelas, dalilnya jelas kok. Alnya brutu bilnya brutu Nyaprut akan berbaras dengan kenyaprutan. Loh iya. Ibu, Mbak, kalau Mas, nggak enak ya suara memang. Coba aku tanya lo, Mbak, Minta ganti, Mas. Kok kering modelnya. Makanya dari tadi itu konsentrasi mata saya itu terus ke sini. Gitu. Soalnya aku tuh setiap setiap melengak ini gaurek bu. Kalau lihat di sini kok seger gitu. Kalau nggak sepet, ada apa dengan mata saya? Halo bro. Ini Mas kalau ingin istri mas luar biasa sama mas muda Mas luar biasa dulu sama istri Asal mas bisa luar biasa sama istri Dijamin istri luar biasa Betul Setuju lah direlangnya Loh ini sampai Rasulullah dawuh ini. Istanjilur Rizka bis sodakah Turunkan rizki dengan bersedekah. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan rizki yang banyak, keluarkan dulu sedekah yang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan bertentangan dengan teori ekonomi. Kalau dalam teori ekonomi, ketika kita ingin mempunyai yang banyak, pemasukan sebanyak-banyaknya, pengeluaran, kayak kelakuanmu lah. Ini resep Rasulullah enggak. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, keluarkan dulu sedekah yang banyak. Mesti bantah, lantek pak. Ya bang gaji saulan nenek. Lah kok terus sodako, sodako, terus sodako, terus sodako, terus kan habis, ndak, ndak akan habis uang yang disedekahkan. Satu bukti bukti nyata dia, survei membuktikan. Ndak ada ceritanya orang jadi kere gara-gara sedekah, betul? Kalau ada carikan aku, tak masukkan muri nanti. Tidak ada, kalau tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Tidak akan rugi, justru semakin untung, semakin badi semakin badi semakin badi Ini janji Nabi, tidak akan rugi. Halo? Halo? Misal, yang punya bibit jagung cak piring, dikurangi sak gegem, buang neng persawan. Ini bibit jagungnya habis atau jadi tambah banyak? Tidak akan rugi, tidak akan rugi. Justru semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, dan semakin banyak ini dalam gelas ini ada minuman. Selama isinya gelas ini masih penuh, kira-kira diisi lagi apa enggak? Ya enggak mungkin diisi. Enggak ada gunanya orang masih penuh, enggak kalong belas. Allah gitu. Allah ngasih rizki ke kita itu penuh sesuai jatah. Allah ngasih rizki ke kita itu utuh, penuh, sesuai jatah. Gak mungkin dikurangi sama Allah, gak mungkin dintet sama Allah, Allah gak mungkin korupsi yang suka korupsi itu wis bola kok kaya anak bos apa bos apa Allah oh, kasih penuh cuman ada yang dikasih dikit miskin ada yang dikasih banyak jadi kaya yang miskin halo kok gak patek no toh kita melarat kabeh memang dasarnya orang ke luar negeri itu kan cuma dua kalau tidak kewirangan ya kekurangan. Demek loro itu. Satu karena kekurangan, dua karena kewirangan. Beberkoro putus cinta, beberkoro dihutang gak bisa nyaur. Lagi, halo. Ini dijatah sama Allah. Cuma andaikan kita didaktir jadi orang melarat, jangan sedih. Wong melarat itu dikasih dua keistimewaan minimal oleh Allah. Satu, wong melarat itu dongane mandi. Cuma saya wong melarat ya ora pati gelem donga. mureng, mureng Para Ora kok di isine pegel tok. Dua, ah, wong melarat itu masuk surganya lebih dulu daripada orang kaya. Orang kaya ahli ibadah, orang melarat ahli ibadah. Itu nanti masuk surganya duluan orang melarat terpautnya 500 tahun. Ya suwe. Ceng melarat-melarat wis mlebu swarga dhisik wis seneng-seneng karo bojone wis pelayon, wis guyon, wis keramas, wakil tadi ing sumpah ing lebone swarga. Bisihan sampeyan TKW TKW itu nanti masuk surga. Ya paling nanti dihisap urusan apa sih? Gimana kerjamu? Beres. Gajimu? Alhamdulillah beres. Ibadahmu? Alhamdulillah sholat aku. Ramadan juga puasa. Yo ya, Iswarto. Weh, itu panggil. Apa? kerjamu di dunia. Wakil kepala KPI. E Gajimu berapa? Sekian. Zakatmu berapa? Sedekahmu berapa? dunia ini orang melarat nunut sama orang kaya, besok di akhirat dibalik. Orang kaya yang nunut sama orang melarat. Karena orang melarat itu mau masuk surga, dibilangin sama Allah, "Eh, wong melarat, biar awakmu apa-apa ndek donya kari." Gini apa Kari karo wong suge Kendaraan itu kalau orang kaya setahun ganti 10 kali, 20 kali bisa. Orang melarat 30 tahun pancet. Ontel lawas itu namanya GL Pro, genjot langsung protol ini. rumah kalau orang kaya setahun ganti mode beli tipe terbaru bisa kalau orang melarat 30 tahun pancet omahe sedeng brosoti kere ada jejaka suge rapi mesti bisiki milih cewek ya opo kelakon wong suge kok wong suge iki elek malah ketok benter Oke to? Luar teng nang melarat. Ya kebior. Kaya TV ora mantene. Iki HP ndak ono sinyale guyu ra iso setok. Makane lek Joko kok tapi di disii, tapi Jaka kok melarat, ya uman koret-koretan. Karena di dunia model kau ngono ku wong melarat apa popo kalah cepet karo wong suge. Besok di akhirat dibalik sama Allah. Eh wong melarat mau biar di dunia mau popo kari, saya ini tak no, nang melebus warga disik, Cuma wong suge sing tau api karo awakmu biyen nalika nang donya jaan. Ngono. Eling akhirnya golek Harsono aku tahu tau dikai kelambi karo Pak Harsono tau dikai duit karo Pak Harsono misalnya ingat Pak Harsono ini prosesnya masih lama itu hisapnya so, antrian itu masih jutaan orang akhirnya dapat panggilan di masyar nanti ada panggilan ditujukan kepada seluruh penduduk masyar pengumuman pengumuman Ditujukan kepada saudara Harsono dipanggil oleh Sumiati. Akan diajak masuk surga Sumiati karena dulu pernah kasih kerudung. Nek luman, nek medit yo iso. Nanti masuk surganya. Halo. Jadi orang kaya tuh nanti masuk surganya nunut yang melarang mangkane mangkane saiki ya sama sing melarat-melarat iki rumah ki penting kanggo wong melarat Pasti ono wong sugih macam-macam sampean santai alah gak apa-apa sama gak turun nolong aku gak apa-apa titeni Titen, no, no akhirat aku moh mau eloki santai ya ini kalau orang kaya kepingin cepet masuk surga harus baik-baik sama orang melarat harus baik-baik sama orang miskin nanti melebuni suarga digeret wong melarat atau digeret kiai amin iya digeret ustaz digeret ulama maka baik-baik sama kiai Oke, okay, tak kasih contoh. Ini gelas isinya penuh. Selama isinya penuh, nggak mungkin ditambah lagi. Allah kasih rezeki ke kita utuh, penuh. Tapi kok nggak sama sekali nggak kita lock. Ada mesti dibangun tidak dilong. Ada saudara kita yang kena bencana musibah, ada yang kena tsunami, ada yang kena banjir, ada yang kena gunung berapi. Kita ada rizki, nggak pernah mau bantu, nggak pernah mau bantu, nggak dilong. Kata Allah, oh saya utuh, saya penuh, nggak kalong belas. Nggak mungkin ditambah sama Allah. Nggak mungkin ditambah. Nah, buat apa ditambah? Nggak ada gunanya orang masih penuh jatahnya. Tapi ketika isi gelas ini kalong dengan diminum misalnya, nggak nggak tahu enggak musuh yang ikut ngombe nyedot ngono. Sedotane ini di sisan. Ya. Sik ora bukaan bisa. Ya. Yo ya, pantas-pantas saya kasih gelas diminum gendah ngono kok. Niki Terus kan nih. Tekan timo selama nggak kalong nggak mungkin ditambah tapi ketika isi gelas ini kalong apa dengan diminum ini yang ngasih ngerti oh terus kalong ya alamat ditambah lagi alamat ditambah lagi apalagi isinya habis yang ngasih ngerti wah tiba itu yang ngombe Allah gitu Allah ngasih rizki ke kita itu utuh penuh ada masjid dibangun, kita elong. Ada yatim piatu butuh santunan, dielong. Ada saudara-saudara kita yang kena musibah dan bencana butuh bantuan, di dielong. Ini Allah ngerti, wah wis kalong ya, alamat ditambahi lagi. Apalagi kalongnya akeh. Allah semakin percaya sama kita. Ini gajinya cuma berapa, ini kerjanya cuma TKW. Tapi subhanallah bisa bikin yayasan, yatim piatu macam-macam subhanallah. Ini tetap, tapi keberkahannya luar biasa. Tapi anak-anaknya jadi soli solika keluarga. Tapi Ini nanti semuanya akan ditambahkan nama Allah. Ibu bapak, saudara-saudara saya yang saya hormati rahimakumullah. Maka, halo. Teori ekonomi itu beda sama teori agama. Sering kali saya sampaikan, saya ulang. Kalau dalam teori ekonomi, satu tambah satu sama dengan berapa? Dua. Tapi dalam teori agama beda. Satu tambah satu kadang sama dengan tujuh ratus. Yang satu orang yang kasih sedekah, satu yang menerima sedekah. Itu dilipatkan sampai 700. Memang dalam teori ekonomi 9 dikurangi 1 sama dengan 8 Tapi dalam agama enggak 9 dikurangi 1 kadang sama dengan 1 juta Bahkan bisa lebih Kok bisa? Iya Misalnya ada orang yang punya ayam betina 9 Kurangi 1 kasihkan tetangga yang enggak mampu Itu ayam betinanya tinggal berapa? Kok delapan gimana lah ngitung yang wong ayam songo ki akhirnya dua rabenan kabeh. Mari rabenan mendok mendok mendok mendok ndoke dingkremi dingkremi dingkremi netes di dadi sapirang-pirang. Jutaan itu. Emang dalam teori ekonomi kalau sembilan ditambah satu sama dengan berapa? Sepuluh. Tapi dalam agama ndak kadang sembilan ditambah satu sama dengan nol Habis. Taman dua ayam songo ditambah garangan siji. Jadi berapa tuh ayamnya? Tapi maka orang yang bakhil tidak pernah zakat, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, itu sama dengan ngingu garangan. Ngentek nodonya. Maaf, di sebagian harta benda kita itu ada yang bukan hak kita. Haknya yatim, haknya fukorok, haknya masjid, haknya pesantren, haknya saudara yang tertimpa bencana. Kita nggak ikut punya hak kok disimpan, nggak dikasih sama yang berhak. Ini jadi penyakit. Halo? Halo? Makanya orang yang sukanya ngumpulkan, nyimpen, nabung, ngumpulkan, nyimpen, nabung, ngumpulkan, nyimpen, yuk, ngumpulkan, nyimpen, ngumpulkan, sekali lagi, ngumpulkan, elek. Tolong yang orang Jawa jawab. Nabung itu coro Jawane apa tuh? Nyeleng sing banter, nabung itu coro Jawane apa? nyeleng itu berasal dari kata dasar Makanya wadah untuk nabung itu namanya celengan. Bentuknya apapun disebut celengan. Bentuknya kodok bukan kodokan. Celengan. Bentuknya sapi namanya bukan sapinan, ya celengan. Bentuknya macan namanya juga celengan, bukan macanan. Kenapa wadahnya dinamakan celengan dan orangnya yang melakukan perbuatan itu dinamakan nyelengi? Memang orang yang berperilaku seperti itu memang persis hal itu memang perilakunya kayak mulai kerosok di jalan ini. ini orang yang medit. Jadi celeng itu gitu, kalau mau makan tuh makanan dikumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Ya mirip, kumpul nih, kumpul nih, kumpul nih. Halo? Setelah makanan terkumpul, maaf, celeng ini agak jorok, tuh makanan dikencingi. Biar bau, diuyui, cene pesing, dan tidak diganggu oleh celeng-celeng yang lain. Mirip dong? Oleh gaji dikumpulne leboke bank, Belum cek gak diganggu koncoe. Sampingane alasannya halus, sepurane Mbah aku yuk gak nyekel duit. Mancan ditabung aku nyekel ya aku itu aslinya dulu itu celeng itu namanya. Solidaritasnya ndak ada, sosialnya hilang, itu celeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang, kita bisa dapatkan ilmu dari mana saja. Bahkan, maaf, dari hal-hal yang sepele pun bisa jadi ilmu kalau kita cerdas. Dari nyanyian ada ilmunya, dari penyanyi ada ilmunya. Bener, ono penyanyi ya informasi. Kok sukanya nyanyi lagu yang sedih-sedih? Woi. Penyanyi dong senengannya nyanyi lagu yang melankolis sedih-sedih. Nasibnya yang menyedihkan. Lo nyanyi kok gelas gelas kaca. Sekarang nasibnya pegatan ngaruh kata Abbas. ono mana penyanyi fenomenal namanya Ayu Ting Ting radhiyallahu anha ini pakai dal bukan pakai entor. Wong dia nyanyi itu kok judulnya alamat apa suami palsu tuh kira kan belas Ngerti Enji Ngerti sampean? Ngerti emang biang gosip Mulai hamil-hamil tua sampai udah ngelahirin Gak direken karo Enji Kalau saya ngerti orang sambatnya yang aku kabe ada arah itu nyanyi lo kok judulnya Kemana, kemana, kemana Ini kan gambarnya wong nih kan Gambarannya orang bingung Kemana, kemana Sekarang tuh banyak orang bingung Lo sampean sampai minggat tekan Taipei kan gara-gara bingung kan Dulu tuh mikir Kemana, kemana lu kenapa enggak? Emang itu banyak orang bingung. Ya kayak di Lambangan itu, kemana kemana bingung cari alamat gak ketemu karena alamat tapi kabarnya nih sekarang udah ketemu tuh alamat iya ini foto penyanyi RT 5 RW 3 10 nomor rumah gue akhirnya janjian yang stasiun balapan oh kata janjian stasiun balapan gak jadi akhirnya ketemuan yang alun-alun kudong anjo <laughs> begitu mau ketemuan onok mahirjen teko diomongi eh lek kate janjian aja lali ngomong insya Allah insya Allah gitu halo halo kemana kemana terus sekarang banyak orang bingung sampai nanti kata tadi Pak kapan Pak Pak Harsono tadi kan bilang tanggal 9 April nanti ada pemilu mudah-mudahan pemilu tidak memilukan apalagi memalukan dan sekarang lagi banyak yang bingung sekarang. Iya banyak yang bingung. 9 April nanti kemana suaraku? Kemana coblosanku? Mau pilih yang itu? Kok nggak ada duitnya? Mau ini kasih duit tapi orangnya kok bajingan? Bingung kemana? Emang lambang itu bisa dibaca. Saya pernah sampaikan dulu ada penyanyi fenomenal juga namanya Inul Daratista radhiyallahu anha itu Inul tuh yang paling fenomenal kan bokongnya. Bokongnya Inul itu luar biasa, fenomenal, mahal banget. metang ser. Ini puluhan sampai ratusan juta. Ini jadi lambang betapa hidup di zaman kayak gini. Mau naruh bokong tuh mahalnya minta ampun. Coba yang udah punya anak sampean mau naruh bokongnya anak sampean di bangku kuliah tuh mahal apa enggak? Mahal, apalagi fakultas kedokteran mahal akademi kepolisian mahal tuh cuma mau naruh bokong aja mahalnya luar biasa nah. mau aku ya garo totalnya oleh birong ini aja. iya pokoknya 417 ribu 025 enteng yo oh hmm. nominalnya uang Taiwan ditambah 41 US ditambah 150 ribu rupiah. Mudah-mudahan menjadikan semua yang infak berkah, diberi balasan yang melimpah oleh Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. çarpar Sensiz dünya bizlere dar Selam sana ey kutlu yar With submission, faith and patience You conveyed the noble message Brought us light through your guidance Peace be upon you, my beloved يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام